Dari penjelasan tentang akidah dua Imam Razi. Razi adalah nisbah kepada satu daerah, satu negeri yang bernama Rai. Semua ulama yang dari negeri Rai disebut Ar-Razi. Sehingga banyak para imam-imam disebut Ar-Razi karena mereka dari tempat yang sama. Yang dimaksud di sini dua Imam Razi adalah Abu Hatim Razi dan Abu Zur'ah Razi. Dan tentunya syarah penjelasan ma'ani yang diberi judul Qurratul Ainain ditulis oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Seorang ulama yang kita kenal hari ini sebagai tokoh alim yang banyak menulis kitab-kitab dalam fiqh, dalam hadis, dalam manhaj, bahkan beliau menulis dalam berbagai macam nasihat-nasihat yang bersifat muhawarat yang dibukukan dalam buku khusus empat jilid. Hafizahullah taala wa Kaum muslimin yang saya hormati. Saya pilih buku ini karena ada satu sebab yang saya ingin sampaikan bahwa akidah para imam-imam ahlus sunnah semuanya sama. Jadi nggak ada istilah saya madhab syafi'i, nggak ada istilah saya madhab hambali, nggak ada istilah saya madhab pulani, Karena semua imam, imam ahlus sunnah dalam masalah usul, i'tiqad, ahli sunnah sama. Kalau kita membaca satu kitab, kitabnya Imam Hibatullah Al-Lalikai, yang delapan jilid dan satu jilidnya khusus masalah aulia dan karamah-karamah aulia. Beliau masukkan satu bab khusus. Bab tentang ucapan-ucapan dan akidah para imam-imam. Dinukil ucapan Imam Syafi'i dalam masalah akidah, dinukil ucapan Imam Ahmad dalam masalah akidah, dinukil kitab-kitab atau ucapan-ucapan para a'immah dalam masalah i'tiqad secara ringkas. Termasuk ucapan Abu Hatim Razi, termasuk ucapan Abu Zur'ah Razi ada dalam kitab tersebut. Satu bab khusus. Yang kalau kita lihat tidak ada perbedaan. Hanya saja kadang-kadang yang ini memasukkan yang ini, yang itu tidak memasukkan yang ini, atau yang ini luput dari yang itu, tergantung keadaan di mana mereka hidup. Artinya ketika yang banyak menonjol penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah yang ini, maka itu yang disebutkan oleh mereka lebih dulu. Tetapi di masa imam yang lain mungkin masalah lain yang menonjol di sana, maka itu yang disebutkan. Artinya kadang ada yang tidak disebutkan bukan berarti mereka tidak sama. Ada yang ringkas, ada yang luas. Ada yang mengumpulkan seluruhnya secara rinci, ada yang mengambil sebagian-sebagian. Kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah kita banyak mengkaji kitab-kitab para ulama dalam masalah aqidah seperti kajian yang biasa kita baca hari Ahad di pondok pesantren dia Sunnah yaitu syarah aqidah tahawiyah yang jelas beliau Abu Ja'far al-Tahawi adalah Hanafi dan juga pensyarahnya Ibn Abdul Ilm juga Hanafi ternyata tidak bertentangan dengan kajian kita di hari yang lain, Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, hambal Dan juga tidak berbeda dengan kajian kita, kita Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman Al-Sabuni. Dan itu Syafi'i, madhab, madhab fiqih. Walhamdulillah. Dan sekarang kita baca lagi imam yang lain yang juga tokoh imam ahlu sunnah yaitu Imam Abu Hatim al Razi dan Abu Zur'ah Razi. Adapun Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala namanya Muhammad bin Idris bin Al-Munzir bin Daud bin Mihran. Dan beliau memiliki guru-guru yang dia mengambil ilmu daripadanya. Ini saya nukilkan dari kitab Syiar Alam Nubala. Belum masuk pada kitab yang difotokopi. Guru-gurunya seperti Ubaidullah bin Musa wa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari Al-Asmu'i dan juga Qabisa rahimahumullah dan juga beliau mengambil ilmu dari Abu Nuaim dan Sa'id bin Nabi Maryam wa Zuhair bin Abbad dan lain-lain. Termasuk disebutkan di sini Imam Abdullah atau Abu Abdullah Al-Bukhari. Termasuk guru beliau. Fi maqilalah dan termasuk juga beliau mengambil ilmu dari Abu Daud. Atau dia bahkan yang mengambil ilmu dari beliau Abu Daud. Kalau tadi guru-gurunya, sekarang murid-muridnya. Yang mengambil hadis dari beliau Abu Muhammad Abdurrahman ibni Abi Hatim, anaknya sendiri. Dan anaknya tidak kalah alimnya sampai-sampai kadang-kadang orang agak tertukar Abu Hatim atau Ibnu Abi Hatim. Karena kedua-duanya ulama, kedua-duanya imam. Abu Hatim dan ibnu Abi Hatim. Adapun kalau ibnu Abi Hatim adalah Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Dan itu muridnya beliau yang ketika ditanya oleh seseorang. Bagaimana bapakmu mengajarimu? Kau bisa engkau demikian rupa? Kata dia demi Allah. Hampir nggak ada waktu kecuali aku akra alaih. Akra alaih itu dia membacakan untuk dikoreksi. Hafalannya. Ketika aku berjalan, akra alaih. Ketika aku duduk, akra alaih. Ketika aku bersama di rumah, akra alaih. Bahkan ketika dia sedang sibuk dengan sesuatu, akra alaih. Setiap saat dia akra alaih. Membaca di hadapan bapaknya. Kalau salah, akan ditegur. Keliru. Berarti setiap saat, ketika berjalan, ketika berdiri, ketika duduk. Bahkan diriwayatkan, ketika dalam keadaan dia sibuk dengan sesuatu. Sambil bekerja, anaknya membaca. Haddatsana imam fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Demikian pula termasuk yang mengambil ilmu dari beliau adalah Abu Zur'ah yang akan kita baca juga dari riwayat hidupnya. Abu Hatim dan Abu Zur'ah saling mengambil ilmu. Dan juga Abu, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Ada Abu Zur'ah Ar-Razi, ada Abu Zur'ah Ad-Dimashqi dari Damaskus. Ibrahim Al-Harbi Ahmad Ramadi dan Musa bin Sa'd Al-Ansari dan lain-lain. Termasuk tadi Abu Dawud dan juga Abu Abdullah Al-Bukhari fi maqila lah. Dan termasuk Abu Abdurrahman An-Nasai juga mengambil ilmu dari beliau, mengambil hadis dari beliau. Sehingga dipuji beliau oleh para ulama di masanya dan menyatakan bahwa beliau adalah orang yang paling asbat yang aku temui di zaman ini. Sebagaimana dinukil di sini ucapan Khatib. Karena Abu Hatim ahadul a'immatil hufaz al asbah. Abu Hatim adalah salah seorang dari imam-imam penghafal yang sabit, yang kokoh. Demikian pula diucapkan oleh yang lain seperti Ahmad bin Salam An-Nisaburi. Dia berkata, "Ma ra'aitu ba'da Ishaq Aku tidak pernah melihat setelah Ishak Ibn Rahuya dan Muhammad Ibn Yahya. Aku tidak lagi melihat orang yang alfad, yang lebih hafal daripada hadis kecuali Abu Hatim Ar-Razi. Wala a'lam. Dan aku dalam keadaan tidak tahu makna-maknanya. Tetapi beliau hafal sekian banyak hadis dan yang paling banyak hafal di masanya. Demikian ikhwan bin azakumullah. Beliau menulis, beliau memeriksa hadis, beliau meneliti hadis, beliau menjarah dan mentadil, beliau berupaya untuk memilah dan memilih mana hadis sahih, mana hadis yang baik. Ini Abu Hatim Ar-Razi. Qala Abu Hatim berkata anaknya Ibn Abi Hatim. Sami'nu Yunus, aku mendengar Yunus bin Abdul A'la berkata, Abu Zur'ah wa Abu Hatim imaman Khurasan atau imama Khurasan. Kata beliau, kata Yunus bin Abdul A'la, Abu Zur'ah dengan Abu Hatim adalah dua imam Khurasan. Khurasan, daerah yang di sana ada rai. Negeri yang banyak ulama keluar daripadanya. Wada'a lahuma kemudian doakan keduanya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dua-duanya imam Khurasan. Kemudian berkata, baqa'uhuma salahun lil muslimin. Kata beliau, keberadaan dua orang ini di Khurasan itu merupakan kebaikan buat seluruh kaum muslimin. Pernah ada kejadian seorang yang dalam keadaan lebih cenderung kepada ra'yu membawa catatan kita berisi hadis-hadis dan kumpulan hadis yang menurut mereka bahwa hadis hadis ini cocok dengan akal mereka. Masuk. Ditanyakan, apakah hadis ini semua sahih? Dibaca oleh Abu Hatim, ada batil. Baca lagi, yang ini munkar. Yang ini demikian. Sisanya semua sahih. Dari mana kamu tahu kalau ini hadis dusta? Dari mana kamu tahu kalau ini hadis batil? Dia nggak menjawab. Ya saya tahu pokoknya. Kalau ini hadis palsu, dusta, yang ini munkar, yang ini demikian dan demikian. Apakah kamu tukang sihir? Bisa tiba-tiba menebak hadis dengan gaib? Tidak. Tapi aku melihat kalau ini hadis munkar. Kalau nggak percaya, tanyakan orang yang alim yang lain dan lihat jawabannya. Apakah sama denganku? Baik. Dikasih komentar. Kalau Abu Hatim, ini munkar, ini batil, ini demikian. Dibawa ke Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah, ini batil, ini munkar. Oh, bukan yang yang batil dikatakan kadzab. Ini kadzab. Ini munkar. Kembali lagi kepada Abu Hatim. Kok bisa? Jawabanmu dengan jawaban dia kok sama? Apa sebabnya kamu tahu? Ya saya tahu. Kamu tahu orang yang dikatakan pemeriksa atau peneliti uang palsu? Iya, aku tahu. Kalau kamu bawa yang palsu, kamu tanyakan kepadanya, ini uang asli apa palsu? Dia akan mengatakan ini palsu. Dan kamu tanyakan sebabnya apa? Dia akan berkata, ya aku tahu lah itu palsu. Apakah kamu lihat bikinnya? Enggak. Apakah kamu lihat dia memasuknya? Kamu lihat bahwa ini demikian? Tidak. Tapi jelas ciri-cirinya ada. Ini karena apa barakallahu fikum? Karena beliau selalu berkecimpung dengan hadis. Sehingga terlihat kalau hadis ini palsu. Sebagaimana ahli dalam memeriksa uang palsu, dia akan berkata uang palsu. Dengan ciri-ciri. Khamilin azakumullah muslim yang Ini kejadian sampai dia menyatakan hada ajabun kata orang tadi. Ini sungguh menakjubkan dan ini aneh. Aku tulis ucapanmu, aku akan tanyakan pada orang lain. Ditanyakan lagi. Sama jawabannya. Hanya berbeda batil dengan munkar. Kamu bilang bahwa ini adalah batil, sedangkan dia menyatakan kadzab. Batil dengan kadzab sama. Sedangkan munkar, dia mengatakan munkar persis seperti kamu. Padahal nggak janjian. Di tempat yang berbeda. Bagaimana? Dijawab seperti tadi. Abu Zur'ah ditanya juga jawabannya seperti itu. Ini khadidin a'azakullah, karena keahlian mereka. Sehingga mereka melihat saja sudah tahu bahwa hadis ini palsu. Hadis ini dhaif. Kata dia, "Wallahi aku tahu bahwa ini ucapan tidak pantas diucapkan oleh Allah SAW dalam keadaan tidak pas." Dan setelah periksa saja benar ini. Ternyata ada kadzab yang memasukkan hadisnya. Qanibin a'azakumullah demikian keahlian-keahlian mereka Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Adapun Abu Zur'ah disebutkan nama lengkapnya adalah Ubaidullah Ibn Abdul Karim Ibn Yazid Ibn Farruq Muhaddis Rai Muhaddis ahli hadis dari negeri Rai Dan semua yang dari Ra'i disebut dengan nisbah Ar-Razi. Adapun beliau mengambil ilmu, beliau mengambil dari Muhammad ibn Sabiq dan Qurrat ibn Habib dan Nabi Nuaim dan Is'aq ibn Muhammad Al-Farawi. Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Ausi wa Yahya ibn Bukair wa Abdul Hamid ibn Bakar dan lain-lain. Ini guru-guru beliau. dan juga yang mengambil ilmu dari beliau Abu Hafsin Al-Fallas wa Harmalah Ibn Yahya wa Ishaq Ibn Musa wa Muhammad Ibn Humaid Al-Razi wa Yunus Ibn Abdul ala wa Rabi' wa Abu Hatim Abu Zur'ah nama dari Abu Hatim Abu Hatim nama dari Abu Zur'ah dan demikianlah mereka para ulama yang sezaman tidak gengsi mengambil dari muridnya dan muridnya juga dalam keadaan mengambil dari gurunya dan juga mengambil dari murid yang lain. Yang jelas kalau ada hadis sahih maka itu adalah dhallatul mu'min, dhallatul mukmin sesuatu yang hilang dari mukmin, maka dia ambil. Haddatsana fulan, temannya seakrab, seangkatan. Dari fulan. Kadang-kadang dari gurunya dan itu yang terbanyak. Kadang-kadang dari muridnya. Berkata si fulan, muridnya sendiri. Sehingga imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah menyatakan sungguh aku mengambil dan aku bertanya kepada Imam Ahmad muridnya Ya Ahmad kalau ada hadis sahih yang aku belum tahu beritahu aku dan kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis sahih beritahu aku sehingga beliau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau aku berbeda pendapat dengan seseorang, ya, aku dengarkan apa alasan dia, apa hujah dia. Barangkali aku mendapatkan ilmu dari dia. Ini adabnya para ulama. Akhlaknya para ulama, mereka selalu menunggu jangan-jangan ada ilmu yang dia belum tahu. Tidak kemudian dia tolak mentah-mentah dan menyatakan nalah kamu tahu apa. Enggak demikian. Tapi justru menunggu. Jangan-jangan ada sesuatu hadis yang aku belum tahu. Jangan-jangan ada ilmu yang aku belum dengar. Kau muslimin yang sangat rendah Tadi Abu Hatim disebutkan beberapa guru-gurunya. Dan kemudian berkata orang yang menukilkan guru-gurunya, aku tidak mampu menyebutkan semua guru-gurunya. Karena beliau belajar dari hampir 2000 lebih ulama. Dari sekian banyak orang mengambil riwayat walaupun dia mengambil riwayat satu atau dua hadis itu adalah gurunya ya. dan dia akan menyatakan hadatsana fulan akan disebut maka kalau akan disebut dia meriwayatkan hadis dari siapa saja terlalu banyak ya. itu kelebihan Adapun Abu Zur'ah penghafal kuat yang sampai diriwayatkan bahwa beliau menghafal sekian ratus ribu hadis. Ketika ada seorang yang kasus dengan keluarganya karena dia bersumpah kalau tidak benar istriku talak. <laughs> Istriku cerai. Maka dia khawatir ketika terjadi kejadian. Kepada siapa aku harus bertanya? Masyarakat semua menjawab, tanyakan kepada Abu Zur'ah yang menghafal 200 ribu hadis. Ditanyakan. Kemudian dikatakan, pegang istrimu. Aku menghafal sekian ratus ribu hadis, tidak ada permasalahan seperti itu, enggak dikatakan cerai seperti itu. Dan beliau berkata, aku heran dengan orang yang sembarangan berfatwa dalam keadaan belum menghafal dua ratus ribu hadis. Siapa yang berfatwa sekarang kalau harus syaratnya ratus ribu hadis? Ya. Karena mereka di zaman itu dalam keadaan terbiasa dengan menghafal hadis. Ya. Terbiasa dengan menghafal hadis. Berkata Abu Bakar Al-Khatib, Sami'a Abu Zur'ah min Muslim ibn Ibrahim wa Abi Nu'aim wa Qabilsa. Dia mendengar dari Muslim Ibrahim, dari Abu Nu'aim, dari Qabilsa dan lain-lain. Sebagian besar gurunya sama dengan gurunya Abu Hatim. Ya. Karena seangkatan. Ada pun pujian-pujian kepada beliau disebutkan oleh Ibn Abi Hatim anaknya Abu Hatim bahwa Abu Zur'ah sungguh aku lihat tidak ada orang yang ahfad min Abu Zur'ah. Enggak ada orang yang lebih hafid, lebih hafal daripada Abu Zur'ah. Diucapkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah, aku enggak pernah menemui seorang yang lebih hafid daripada Abu Zur'ah. Demikian pula disebutkan oleh para ulama yang lain tentang beliau. Seperti dinukil oleh Ibnu Adi, aku mendengar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Sa'id hadatsani al-Hadrami, aku mendengar Abu Bakar ibnu Abi Syaibah ketika ditanyakan man ahfaz min ra'ai. Man ahfaz man ra'ai. Siapa yang kau lihat, kau temui paling hafal? Jawabannya ma itu ahfaz min Abi Zur'ah ar-Razi. Aku tidak mendapati yang lebih ahfaz dari Abu Zur'ah ar-Razi. Ketika ditanya bagaimana dengan Ibrahim, Qala huwa afqah. Wa Abu Zur'ah afqah. Ini lebih faqih, yang ini lebih hak. Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq As-Saghani Abu Zur'ah yushabih Ahmad bin Hanbal. Abu Zur'ah mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yani keilmuan dan hafalan hadisnya. Demikian pula dikatakan oleh Ali bin Husain ibn Junaid, "Ma ra'aitu ahadan a'lam bi hadits Malik ibn Anas musnadaha wa munqati'aha min Abi Zur'ah." Tidak ada seorang yang lebih alim terhadap hadisnya Imam Malik bin Anas yang musnadnya dan yang munqati'nya daripada Abu Zur'ah. Kadzalika sa'irul ulum. Demikian pula ilmu-ilmu lain. Naktafi bihada. Kita cukupkan tentang dua imam tersebut Rahimahumullah. semoga Allah merahmati beliau. Dan karena itulah kita pilihkan kitab ini yang disebutkan di awalnya dengan sanad. Qala akhbarana Abu Zaid al syami qira'atan 'alaih. Qala akhbarana Syekh Abu Talib Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Yusuf qira'atan 'alaih wa huwa yasma' wa ana asma' Dia dengar aku dengar dan dia membenarkan apa yang aku dengar. Artinya bukan hanya satu yang menghafal. Yang meriwayatkan ucapan Abu Zur'ah dan Abu Hatib. Qala hadzana Abu Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardaki ibn Ahmad Al-Barza'i. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdul Rahman ibn Abi Hatim. Anaknya Abu Hatim. As'adallah as'adahu Allah wa radhiya Semoga Allah membahagiakannya dan meridhakannya. Kalau saat tu abi, aku tanyakan kepada ayahku wa abi Zur'ah. Aku tanyakan pada ayahku berarti Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kedua imam. Ya. As'alu an madha madhahibi ahli sunnah. Aku tanyakan tentang madhab ahli sunnah fi usulid din. Tentang prinsip-prinsip agama. Wama adraka alaihi ulama dan apa yang mereka temui dua imam ini, apa yang kedua imam ini temui dari para ulama yang terdahulu fi jami'il ansar di seluruh negeri. Wa ya'taqidani min dzalik dan apa yang mereka yakini dalam masalah akidah. Faqala maka dijawab oleh keduanya. Qala keduanya berkata. Karena sama jawabannya, maka langsung disebutkan keduanya berkata adrakna al-ulama fi jami'il ansar. Kami dapati para ulama dari seluruh penjuru negeri. Hijazan. Hijaz, Makkah Madinah. Wa Iraqan, Irak. Wa Misran, dari Mesir. Wa Syaman, wa Yamanan, dari Syam dan dari Yaman. Aku temui seluruh para ulama dari semua negeri. Karena kedua imam ini dalam keadaan terus mencari ilmu kepada seluruh para ulama dari negeri-negeri tadi. Mereka ke Mesir, mereka ke Hijaz, mereka ke Irak, mereka ke Syam, mereka ke Yaman. Litalab ilmi untuk cari ilmu. Kata mereka kami temui para ulama dari negeri-negeri tersebut. Fakana min madhabihim. Ternyata madhab mereka sama bahwa mereka menyatakan annal imana qaulun wa amal. Mereka semua berkata dengan sepakat bahwa iman mencakup ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Demikian yang kami Yang pertama disebutkan dari asal min usuli ahli sunnah bahwa iman qaulun wa amal. Kita ingat bagaimana Imam Bukhari menyatakan bahwa aku temui seratus orang dari imam-imam guru-guruku atau seribu. Mereka semua mengatakan iman qaulun wa amal. Aku tidak mengambil ilmu dari seorang pun kecuali mereka semua berkata al-iman qaulun wa amal. Dan sudah kita bahas akidah salaf ashabul hadis oleh Imam Sabuni Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa iman qaulun wa amal. Sudah kita bahas syarh sunnah al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali yang menyatakan juga Iman qaulun wa amal. Sudah kita baca syarat akidah tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Madhabnya Hanafi yang juga berkata iman qaulun wa amal. Hanya saja istilah beliau yang berbeda sehingga terjadi berbagai macam kesalahpahaman. Ya menyatakan bahwasanya amal itu adalah ketakwaan. Ala kulli hal. Kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang dikatakan oleh para imam-imam yang ditemui oleh Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim semuanya berkata dengan sama al-iman qaulun wa amal. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullah. Qala Syekh hafizahullah fa hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sa'ala fiha Ibn Abi Hatim abahu. Yang Ibn Abi Hatim tanya pada bapaknya. Wa Aba dan tanya pula pada Abu Zur'ah keadatihi sebagaimana biasanya selalu bertanya kepada keduanya karena duanya imam khurasa, imam ahlul hadis mereka bertanya kepada keduanya tentang hadis-hadis tentang ilah tentang ilat-ilat hadis tentang tarajim rijal tentang riwayat hidup para rawi-rawi li'annahuma jabalani fil ilm karena keduanya merupakan gunung dalam masalah ilmu. Kokoh menjulang tinggi. Itu gunung. Jabal fil Dan juga fil dalam masalah hafalannya. Apakah masalah akidah ataupun masalah syariah? lidah tamma biha al-lalikai. Oleh karena itu Imam al-lalikai sangat mementingkan ucapan-ucapan mereka dan dinukil ke dalam kitab beliau dalam kitab Syarah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama tamma al Imam Ahmad sebagaimana beliau juga sangat memperhatikan usul aqidah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang disebut dengan usul sunnah. Hampir sama namanya dengan usul sunnah Imam Humaydi. Yang juga berisi sama prinsip-prinsip aqidah al-sunnah. وهنا في الاسناد هذا إلى ابن أبي حاتم أخبرنا محمد المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري فرتك الحمدين ليس بينه وبين أبي حاتم إلا اثنان فقط إنه أدى أرادية dengan ابو حاتم kecuali hanya dua rawi saja. Hadatsana Abdurrahman ibn Abi Hatim qala sa'altu Abi wa Aba Zur'ah عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع jami' dan perhatikan apa yang diminta karena ini juga ilmu kata beliau kata Ibnu Abi Hatim aku tanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah tentang usuluddin yang ditanyakan prinsip-prinsip agama yang kalau orang berpegang dengan prinsip-prinsip ini dia dikatakan ahli sunnah dan siapa yang lepas daripadanya dikatakan dia telah menyimpang dari sunnah. Atau menyimpang dari ahli sunnah. Yang kedua, bertanya dengan kalimat wama adraka alaihi ulama dan apa yang mereka dapatkan dari para ulama. Artinya meminta sesuatu yang disepakati oleh para imam, imam. Para ulama yang sebelumnya, yang sebelumnya sampai para sahabat yakni apa yang keduanya temui dari para ulama di seluruh negeri-negeri. Maka dijawab bahwa aku dapati dari seluruh para ulama yang aku temui, apakah di Hijaz atau di Irak atau di Syam atau di Yaman atau di Mesir, semuanya menyatakan al-iman qaulun wa Fasu'al an usuluddin awalan. Berarti pertanyaan yang paling penting adalah pertanyaan tentang usuluddin Pertanyaan yang paling kita pentingkan adalah prinsip-prinsip agama. Bukan yang lain tidak penting. Yang lain juga penting, tapi ini lebih penting. Karena seseorang ketika lepas dari asal min usuliti, lepas dari prinsip-prinsip sunnah, dia menyimpang, sesat. Berbeda dengan perkara-perkara yang bukan perkara-perkara asal. Yang kedua, hendaklah kita mengambil dari salah para ulama yang terdahulu. Sebagaimana beliau Ibn Abi Hatim bertanya pada bapaknya dan Abu zura, apa yang kalian berdua temui dari para a'imah yang terdahulu? Apa yang kalian dapati dari mereka tentang prinsip-prinsip agama? Bertanya mereka sebagai jembatannya. Bertanya tentang apa yang diyakini secara sepakat oleh ulama terdahulu yang sebelumnya, yang sebelumnya. Karena mereka dekat dengan sumber ilmu, lebih dekat dengan sumber ilmu, lebih jernih, lebih bersih, lebih selamat. Maka ditanyakan, apa kata mereka ulama yang terdahulu? Mahiya aqidatuhum, bagaimana akidah mereka? Mau manhajuhum, apa manhaj mereka? Wa adraka alaihi ulama fi jami'il amsar. Dan apa yang mereka dapati dari para ulama di seluruh negeri. Wa ma'ataqidani min dalika ayda. Dan ditanyakan pula apa yang engkau berdua yakini tentang masalah ini. Bayas Fayas'aluhum an ya ahli sunnah wal jamaah. Berarti yang ditanyakan adalah akidah ahli sunnah. Akidahnya para ulama. Qanibina azakumullah. Mereka hampir semua ulama ahli sunnah, imam-imam ahli sunnah menyusun. Ada yang ringkas, ada yang panjang, ada yang pendek. prinsip prinsip akidah ahli sunnah. Tetapi namanya berbeda-beda. Ada yang namanya akidatul ulama. Akidahnya para ulama. Ada yang menulis dengan judul akidatul salaf. Akidah para salaf. Dan yang banyak usul sunnah. Usulus sunnah, Usulus sunnah. Sekian para imam menulis kitab yang judulnya sama. Subhanallah. Kadang juga diringkas lagi, bukan Usulus sunnah, as-sunnah. As-sunnah oleh Abdullah. Jadi Ibni Imam Ahmad. As-sunnah Ibn Abi Asim. As-sunnah sekian banyak kitab-kitab as-sunnah namanya. Demikian pula Usulus sunnah. Demikian pula aqidatus salam. Bahkan ada yang memberi namanya asyariah. syariah Kok syariat? Sepertinya fikih, ternyata bukan. kita syariah oleh Imam Al-Ajurri di dalamnya berisi sama seperti Prinsip-prinsip akidah al Tapi namanya syariah. Karena memang syariah memiliki kerangka. Yang tidak boleh keluar dari kerangka ini. Apa kerangkanya? Usul ahli sunnah tadi. Maka judul kitabnya Asy-Syariah. Ada pula yang memberi judulnya dengan Tauhid. Ibnu Manda. Ada pula yang mengasihnya dengan nama-nama lain. Tapi yang terbanyak As-Sunnah atau Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Atau syarh sunnah Imam Al-Barbahari. Semuanya berisi akidah ahlu sunnah wal jamaah yang dikumpulkan dari para ulama, para imam, imam ahlu sunnah di seluruh penjuru negeri, fil amsar, Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamana. Fakana min madhabihim. Ternyata prinsip pertama yang disebutkan oleh Abu Hatim al razi dan Abu Zur'ah al razi rahimahumullah semoga Allah merahmati keduanya, al-iman qaulun wa amal. yazidu wa yanqus. Bahwa iman qaulun wa Dia dalam keadaan bisa bertambah dan bisa berkurang. hadza madhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah qatibatan secara keseluruhan. Fi Jami hadil amsar. Di seluruh penjuru negeri tadi yang disebut. Wa qibalihim wa qablahum as-sahabah. Yang didahului sebelumnya oleh para sahabat radhiyallahu anhum majma'in dan kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan juga tabi'un lahum bi'ihsan dan oleh para pengikut mereka dengan ihsan semuanya berjalan di atas akidah bahwa iman qaulun wa amal iman yazidu wa yanqus anal iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus wa yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah hada dalla alaihi kitabullah wa sunnati rasulih akidah ini disepakati oleh mereka semuanya karena ditunjukkan dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Didukung dengan sekian banyak ayat dan hadis dan kaidah-kaidah yang disepakati secara ijma oleh para ulama. Dan ini berbeda dengan kelompok yang menyimpang. Apakah kelompok murjiah atau khawarij? Dua kesesatan yang bertentangan satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Murjiah menganggap bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tetap seperti itu. Maka menurut mereka, menurut Murji'ah, bahwa imannya Abu Bakar wa Umar dengan imannya orang fasik sama. Karena tidak bertambah, tidak berkurang. Bahkan mereka berani berkata, iman Mikail Jibril, imannya, malaikat-malaikat. Semuanya sama dengan imannya para munafikin. Astagfirullah. Karena menurut mereka tidak berubah. Mau berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat apa, iman tidak berkurang. Kata murjiah. Tetapi sebaliknya khawarij menyatakan iman kalau engkau berbuat dosa hilang. Jadi nggak ada istilah berkurang kalau khawarij. Adanya ada iman atau hilang iman. Selesai. Berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman, berbuat dosa, dosa-dosa besar, maka keluar dari Islam. Sebagian mereka lebih ekstrim lagi, termasuk dosa kecil. Siapa yang berbuat dosa maka dia bukan mukmin, kafir. Yang ini menyatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, berbuat apapun tidak berkurang. Yang ini sebaliknya, berbuat sedikit hilang iman. Ada pun sunnah menyatakan bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Karena iman berkait dengan amal. Amalnya semakin baik, berarti imannya pun semakin baik. Kalau amalnya semakin saleh, semakin banyak amal salehnya, semakin banyak menghidupkan sunnah, maka dia semakin tinggi iman. Nah, Demikian yang kita akan baca dari Syekh Mungkin setelah sholat barangkali. Fa'inal murjiah yaqulun ila akhir. Setelah itu pertanyaan. Allah taufiq wal afiyah. Subhanallah bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.